wa iyyakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran Untuk selalu Mengambil pelajaran Dari berbagai macam peristiwa yang telah berlalu Sebagaimana firmannya qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin sungguh telah berlalu bagi kalian sunnah-sunnah Allah maksudnya adalah ketetapan-ketetapan Allah bagi orang-orang yang beriman ujian yang menimpa mereka maka lihatlah Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan. Maka jemaah sekalian, lihatlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini dan ambillah pelajaran. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang selalu mengikuti tuntunan syariat Allah, maka mereka mendapatkan akibat yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya jemaah sekalian, barang siapa yang menyelisihi syariat Allah, menentang ketetapan-ketetapan Allah, mereka ditimpa berbagai macam keburukan, berbagai macam malapetaka di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Jemaah sekalian, di antara perkara yang hendaklah kita jadikan pelajaran Peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di berbagai dunia Islam hari ini yang akibatnya sangat buruk jemaah sekalian. Terjadinya pertumpahan darah, terjadinya pembunuhan secara massal terhadap kaum muslimin, bahkan yang melakukannya adalah sesama muslim juga. Dan yang mengakibatkan perbuatan itu juga kaum muslimin apa jemaah sekalian perbuatan tersebut? Yang telah mengakibatkan tumpahnya darah kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan pemberontakan. Yang dikenal dengan kudeta. Memberontak dan melakukan kudeta terhadap penguasa-penguasa muslim dengan berbagai dalih dan alasan mereka. Inilah yang telah menyebabkan berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa negeri-negeri kaum muslimin. Di Yaman, mereka memberontak kepada penguasa muslim, maka terjadi pembunuhan. Ribuan orang telah menjadi korban jamaah sekalian. Di Tunisia, juga ribuan orang menjadi korban. Di Libya, walaupun kemudian mereka berhasil menumbangkan penguasa saat itu. Tetapi jamaah sekalian, itu setelah ribuan orang menjadi korban. Ribuan darah kaum muslimin tertumpah. Demikian pula di negeri-negeri yang lain sangat banyak. Sayang sekali itu terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita perlu memahami dengan baik melakukan kudeta terhadap pemerintah kaum muslimin hukumnya haram dan termasuk dosa besar dan akan mendatangkan kemudaratan yang sangat besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, menaati pemerintah muslim merupakan salah satu prinsip agama Islam dan juga merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok sesat. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian Perhatikanlah jemaah sekalian para pemimpin dari kalangan kalian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada mereka. Ini pula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah wasiat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan hendaklah kalian selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang menguasai kalian adalah orang rendahan yaitu seorang budak dari negeri Habasyah dalam riwayat yang lain disebutkan walaupun tubuhnya itu cacat Walaupun rambutnya keriting, walaupun dia hitam legam, kalau dia sudah memimpin kalian, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepadanya. Inilah jamaah sekalian. Pesan Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Untuk selalu taat kepada pemimpin kita. Yang seakan-akan tidak pernah didengarkan. Tidak pernah dibaca oleh orang-orang yang melakukan pemberontakan tersebut. Walaupun yang dimaksudkan ketaatan di sini adalah ketaatan di dalam perkara yang ma'ruf, bukan ketaatan dalam perkara maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'ah fil ma'ruf. Taat itu hanyalah dalam ketaatan. Artinya, apabila pemerintah memerintahkan kita, apabila pemimpin menetapkan aturan-aturan bagi kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, wajib bagi kita untuk taat. Meskipun bertentangan dengan keinginan pribadi kita, meskipun bertentangan dengan kepentingan kelompok kita, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk taat. Adapun jika pemerintah atau pemimpin atau siapa saja, bahkan orang tua kita sendiri, jika memerintahkan kita untuk berbuat dosa kepada Allah, maka tidak boleh kita taat kepada mereka. Tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, itu bukan berarti boleh kita menentang pemerintah, tidak. Walaupun pemerintah melakukan kefasikan, melakukan dosa-dosa besar, melakukan kezoliman, dan memerintahkan kita berbuat dosa, kita nggak boleh taat, tapi itu bukan berarti kita boleh memberontak atau menantang pemerintah. Oleh karenanya jemaah sekalian, banyak orang sudah paham, ini perlu kita jelaskan. Banyak orang sudah mengerti, pemerintah yang baik layak untuk dimuliakan. Pemerintah yang baik patut untuk didoakan. Pemerintah yang adil patut untuk didukung. Tidak boleh melakukan pemberontakan. Tapi sedikit orang yang memahami di dalam Islam pemerintah yang zalim juga, pemerintah yang jahat selama dia masih muslim juga patut untuk didoakan kebaikan supaya dia menjadi baik karena kalau dia menjadi baik, rakyat insya Allah Ta'ala akan ikut menjadi baik. Pemerintah yang zalim di dalam Islam, diharamkan juga kita melakukan pemberontakan kepadanya. Ini yang belum dipahami oleh sebagian orang. Oleh karena itu, insya Allah Ta'ala kita akan menyampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang zalim. Akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Kemudian mari kita lihat apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam menyikapi para pemimpin seperti ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man farakal jama'ata shibran famitatu famata famitatun jahiliyah barang siapa yang melihat satu kemungkaran satu perkara yang bertentangan dengan syariat Islam atau perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpinnya hendaklah dia bersabar karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri atau menentang pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihat pemimpinnya berlaku zalim, hendaklah bersabar. Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengkudeta atau melawan ataupun memberontak hendaklah bersabar. Kemudian beliau ingatkan, walaupun dia zalim, kalau kita melakukan pemberontakan atau penentangan kepadanya, kemudian kita mati, maka mati kita bukan mati syahid jemaah sekalian, tetapi mati jahiliyah. Maka sangat disayangkan sekali, malah sebagian orang menganggap itu jihad dan mereka anggap matinya mati syahid. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, famata famitatun jahiliyah. Kalau dia mati, maka matinya jahiliyah. Seperti matinya orang-orang jahiliyah dahulu. Demikian pula, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha sungguh kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin-pemimpin yang curang, para pemimpin-pemimpin yang melakukan kemungkaran dan kalian pun mengingkari kemungkaran tersebut. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah akan datang para pemimpin seperti ini pemimpin yang korup, pemimpin yang curam, pemimpin yang zalim yang melakukan berbagai macam kemungkaran Kemudian jemaah sekalian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa perintahmu kepada kami? Apabila kami menemui pemimpin-pemimpin seperti ini, perhatikanlah jemaah sekalian. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat melakukan demonstrasi atau mengkritik di media-media atau melakukan kudeta? Tidak jemaah sekalian. Mari kita perhatikan apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum tunaikan hak para pemimpin tersebut apa hak mereka kalau mereka perintahkan untuk melakukan ketaatan taati doakan kebaikan untuk mereka itu hak para pemimpin atas kita adapun hak kalian yang tidak mereka berikan kepada kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa jemaah sekalian kita disuruh berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disuruh sabar, yang kedua disuruh berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi para pemimpin yang zalim. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan ada hikmah besar di balik itu. Apa itu hikmahnya jemaah sekalian? Demi menjaga nyawa kaum muslimin demi menjaga darah kaum muslimin. Betul, keberadaan pemimpin yang zalim itu adalah kejelekan. Tapi kalau kita berusaha menurunkan mereka, melengsarkan mereka, akan muncul kejelekan yang lebih besar. Jadi di sini ada dua kejelekan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk menghindari kejelekan yang lebih besar. Lebih baik dalam kondisi kita masih aman-aman saja, alhamdulillah walaupun dipimpin oleh pemerintah yang zalim daripada darah harus tertumpah daripada nyawa kaum muslimin harus dikorbankan demi untuk menurunkan pemimpin tersebut. Kemudian, apakah ada jaminan setelah pemimpin itu turun, kemudian dia akan digantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Kenyataannya jemaah sekalian, yang terjadi di berbagai negeri, yang mereka sudah berhasil menumbangkan pemimpin yang berkuasa, ternyata pemimpin yang berikutnya tidak lebih baik dibanding yang sebelumnya. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita akan datang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Sebagian orang bukan orang-orang yang mau dianggap sebagai orang awam, tetapi orang-orang yang merasa sebagai aktivis Islam, orang-orang yang merasa sebagai dai, mereka mengatakan pemerintah tidak berhukum dengan syariat, maka tidak boleh kita taat. Padahal jamaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat dan beliau tetap memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." La yastannu la yahtaduna nabi hudaya wa la Nabi sunnati. Akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Jamaah sekalian, apa itu syariat Islam? Kalau bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inilah yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, perhatikanlah sabda beliau. Wasayaku fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi ins dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yaitu para pejabat-pejabat para pemimpin-pemimpin yang hati mereka hati setan di dalam jasad manusia. Apakah itu masih dianggap berhukum dengan syariat? Sama sekali tidak jemaah sekalian. Hati setan dalam jasad manusia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Hudzaifah pun bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang harus aku perbuat? kalau aku menemui para pemimpin yang seperti ini. jemaah sekalian, perhatikanlah apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau perintahkan kita untuk memberontak, mengkudeta, melakukan demonstrasi atau menjelek-jelekkan penguasa di media massa, di media sosial? Tidak jemaah sekalian. Yang beliau perintahkan adalah tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Perhatikan jamaah sekalian. Pemerintah yang sudah jelas-jelas tidak berhukum dengan syariat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih perintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada beliau. Bahkan dalam lanjutan hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wa duriba dahruk wa ukhidha malu, fasma wa ati. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap dengar dan taat kepadanya. Jamaah sekalian, seakan-akan sebagian kaum muslimin tidak pernah mendengarkan hadis yang mulia ini atau mereka sudah mendengarkan dan mereka tidak mengindahkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah berbagai macam kerusakan. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat, mengambil sumpah setia kepada para sahabat untuk tidak merampas kepemimpinan sebagaimana juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Sa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu beliau berkata da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami untuk berjanji setia kepadanya untuk bersumpah diambil bayat fakana fima akhadha alaina an bayana ala sam'i wa ta'ah dan di antara janji yang beliau ambil dari kami kami berjanji untuk tidak menentang untuk selalu mendengar dan menaati pemimpin yang berkuasa fiman syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina baik pada saat kami senang maupun susah sempit maupun lapang. Perhatikan jemaah sekalian, dalam keadaan lapang maupun susah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil janji setia kepada para sahabat untuk tidak memberontak kepada penguasa, meskipun mereka dizolimi. Wa atharatin alaina, meskipun kami dirugikan. Wa an la nunazi al amra ahlahu dan beliau mengambil janji setia dari kami tidak boleh merampas kepemimpinan dari pemiliknya. Kemudian beliau berikan pengecualian illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan kecuali kalian sudah melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki dalil dari Allah. Jemaah sekalian, hadis ini sekaligus menjelaskan kepada kita empat syarat bolehnya pemimpin itu dilengserkan dan ditambah satu syarat lagi berdasarkan dalil-dalil yang lain. Syarat yang pertama, kita melihat kekufuran yang nyata. Melihat, bukan hanya desas-desus, bukan hanya isu. Syarat yang kedua, yang melihat itu banyak orang. Bukan hanya satu orang, antarau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian melihat. Kemudian yang ketiga, kufran bawahan. Kekufuran yang nyata Bukan kekufuran yang dianggap kekufuran oleh sebagian orang, padahal di dalam syariat itu bukan kekufuran. Kemudian, indakum minallahi fihi burhan. Kalian memiliki dalil dari Allah bahwa dia sudah kafir. Dan jemaah sekalian, pengkafiran itu berat. Pengkafiran itu berat sekali jemaah sekalian. Mengkafirkan pelaku dan per, pelaku dan perbuatan itu juga permasalahan yang berbeda. Belum tentu orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa otomatis dihukumi kafir. Belum tentu jamaah sekalian. Karena bisa jadi orang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dimaafkan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan seorang dari kalangan Bani Israel orang yang beriman ketika itu sebelum mati dia pesan kepada anak-anaknya kalau saya mati bakar jasadku, tumbuk menjadi abu, kemudian lempar ke angin. Kalau Allah mampu mengazabku, eh, kalau Allah mampu membangkitkan aku kembali, niscaya Dia Maha mampu untuk mengazabku melebihi siapapun. Jamaah sekalian, orang ini mengucapkan ucapan kekufuran di akhir hayatnya. Dia bilang kalau Allah mampu. Artinya dia ragu dengan kemampuan Allah. Dia tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia dibangkitkan kembali dan berjumpa dengan Allah, Allah tanya kepadanya, "Kenapa kamu mengatakan demikian?" Dia mengatakan, "Karena takut kepadamu." Maka Allah memaafkan dia. Artinya jemaah sekalian, ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan tidak setiap orang muslim yang melakukan kekufuran langsung otomatis dihukumi kafir. Jadi andai pemerintah kita sudah jelas-jelas melakukan kekufuran, itu enggak otomatis bisa dihukumi kafir. Maka jemaah sekalian, ini empat syarat, ditambah satu syarat lagi. Kalau betul-betul dia sudah kafir, maka ditambah satu syarat lagi. Kita punya kemampuan. Dan hitung-hitungan di atas kertas kemampuan kita lebih unggul. Sehingga kita bisa mengalahkan. Makanya jemaah sekalian, tidak ada seorang pun ulama yang berfatwa kaum muslimin di Amerika hendaklah menyerang pemerintah Amerika. Tidak ada jemaah sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak mampu. Syarat untuk berjihad harus mampu lebih dulu. Makanya Allah perintahkan wa aibdulahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan dulu untuk menghadapi mereka orang-orang kafir itu kekuatan yang kamu sanggupi. Adapun jemaah sekalian, kita tidak punya kekuatan dan kita mau menyerang pemerintah yang kafir, maka justru kemudaratannya akan lebih besar seperti yang terjadi di Suriah hari ini. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Jemaah sekalian, kalau kita membuka kitab-kitab fikih bahkan juga kitab-kitab akidah maka akan kita dapati ulama seluruhnya sepakat ijma. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang adil maupun yang zalim yang baik maupun yang jelek. Sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat. Berikut sedikit saya nukilkan kesepakatan yang disebutkan para ulama kita. Imam Nawawi rahimahullah salah seorang pembesar ulama Syafi'iyah. Di dalam Syarah Muslim beliau berkata, "Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqa." Ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat tidak boleh dilengserkan seorang pemimpin karena kefasikan atau dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Jadi jamaah sekalian tidak ada perbedaan pendapat. Ulama seluruhnya sepakat. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Fathul Bari. Wa qad ajma' al-fuqaha ala wujubi ta'atus ta'atis sultan wal al-mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna ta'atahu khairun minal khuruj alaih lima fi dhalika min haqqit min haqnid dima wa taskinid duhama ulama atau fuqaha telah sepakat wajib atasnya kita mena, mena, wajib atas kita menaati pemimpin yang berkuasa dan berjihad bersamanya apabila dia menyerukan jihad dan wajib taat kepadanya dan itu lebih baik dibanding melakukan pemberontakan karena di dalam ketaatan kepadanya walaupun dia melakukan kefasikan itu terdapat penjagaan terhadap darah-darah kaum muslimin dan membuat orang banyak itu merasa nyaman. Oleh karena jemaah sekalian, apabila kita dapatkan orang-orang yang coba-coba berdalil dengan satu ayat atau satu hadis untuk memberontak kepada penguasa, maka kita katakan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Pasti pemahaman kamu salah. Sebab ulama sepakat itu hukumnya haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajma'u ummati 'ala dhalalah." Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Apabila ulama di satu generasi telah sepakat, maka itu sudah pasti benar, yang menyelisihinya adalah salah. Yang terakhir jemaah sekalian ingin kami ingatkan di sini, pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Dan tidak pernah akan terjadi selamanya. Pemberontakan dengan senjata itu kecuali telah didahului dengan pemberontakan kata-kata. Apa yang dimaksud pemberontakan kata-kata jemaah sekalian? Maksudnya adalah menjelek-jelekkan dan menyebutkan aib-aib pemerintah di khalayak terbuka. Apakah di mimbar-mimbar, apakah dengan melakukan demonstrasi maupun di media-media ataupun di internet dan lain sebagainya. Ini juga termasuk kategori pemberontakan. Bahkan pemberontakan yang pertama kali terjadi itu dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Yaitu pemberontakan seorang khawarij yang bernama Dhul Khuwaisirah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Di tengah-tengah banyak orang, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil." Ini subhanallah, Nabi dituduh tidak berlaku adil. Maka kata para ulama, ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan kepada kita pemberontakan itu bukan saja dengan senjata, melainkan dengan kata-kata juga. Dan memang tidak akan terjadi pemberontakan dengan senjata. Rakyat tidak mungkin berani mengangkat senjata sebelum mereka diprovokasi terlebih dahulu. Sebelum mereka dipanas-panasi, yaitu dengan menjelek-jelekkan pemerintah. Oleh karenanya jemaah sekalian, bukan cara Islam di dalam menasihati penguasa kemudian disebutkan secara terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu وإلا wa illa qad adda alladhi barang siapa yang ingin menasihati penguasa maka hendaklah jangan dia sampaikan secara terang-terangan jemaah sekalian ini sudah pernah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak pernah baca atau mereka tidak mengindahkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia sampaikan terang-terangan. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyapi dengannya, kemudian sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diinginkan. Kalau tidak, sudah. Dia sudah sampaikan. Tapi mungkin pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau pintu-pintu untuk menyampaikan nasihat semuanya tertutup? Kita enggak bisa memberi nasihat. Maka ingat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Beliau katakan yang pertama bersabar, yang kedua berdoa. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada hakikatnya penguasa yang zalim itu sebenarnya bagian dari azab Allah untuk kita. Karena dosa-dosa kita, karena kejelekan-kejelekan kita, maka Allah timpakan azab kepada kita dengan menguasakan pemimpin yang zalim atas kita. Jemaah sekalian, azab Allah nggak mungkin kita hadapi dengan kekuatan. Kalaupun kita berhasil melengsarkan pemimpin yang zalim, maka bisa jadi Allah timpakan kepada kita pemimpin yang lebih zalim lagi dibanding pemimpin yang sebelumnya. Jamaah sekalian, azab Allah dihadapi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariatnya, mengikuti perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bersabar dan berdoa menghadapi pemimpin yang zalim. Bukankah Allah Maha Kuasa apabila kita mendoakan orang-orang yang berbuat zalim maka Allah akan menggantikan kepada kita orang-orang yang lebih baik ataupun memperbaiki orang-orang yang zalim tersebut. Oleh karena itu ulama memerintahkan kita untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa kita. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kejelekan atas penguasa, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu, itulah istilah yang disebut para ulama untuk ahlul bid'ah. Wa idza ra'aitu wa idza ra'aitu ar-rajula yad'u sultan bisalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Karena jamaah sekalian, kalau penguasa kita menjadi baik, maka kebaikan itu akan berdampak buruk. Uh, afwan akan berdampak lebih luas bagi masyarakat. Jamaah sekalian, inilah yang perlu saya peringatkan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين